Masih kita bersama kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sampai kita kepada hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau di dalam masalah sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Terakhir kita membaca sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim Allahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi min ahadikum bi Kemudian kita lanjutkan dengan hadis-hadis yang lain berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam yadhhaq Allahu ila rajulaini يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة متفق عليه dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya Allah tertawa kepada dua orang laki-laki salah satu di antara keduanya membunuh yang lain kilahuma yadkhulul jannah keduanya masuk ke dalam surga. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih yaitu diriwayatkan oleh dua imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam yadhhaqullah ila rajulain. Allah tertawa kepada dua orang laki-laki. Yaqtulu ahaduhuma al-akhar salah seorang di antara keduanya membunuh yang lain. Kilahuma yadkhulul jannah, keduanya masuk ke dalam ke dalam surga. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Bahkan mencapai derajat yang paling tinggi di dalam kesahihan. Yaitu diriwayatkan sekaligus oleh dua imam. Yang pertama adalah Al-Imam Al-Bukhari, kemudian yang kedua adalah Al-Imam Muslim Semoga Allah merahmati keduanya. Dan hadis ini menunjukkan satu sifat di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jal yang harus kita imani dan harus kita yakini sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi maksud adalah sifatul dhahik yaitu sifat tertawa. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di dalam hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada dua orang laki-laki. Dan ini jelas maknanya beliau mengatakan hakumullahu ila rajulain. Allah tertawa kepada dua orang laki-laki. Dan makna ad-dhahik di dalam bahasa Arab maknanya jelas. Dan maknanya maklum diketahui. Oleh karena itu seorang muslim kewajiban dia ketika mendengar hadis seperti ini yang pertama adalah menetapkan sifat ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Harus dia yakini dan harus dia tetapkan bahwa sifat al-dhahik dan tertawa ini adalah termasuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan di dalam hadis yang sahih dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah a'lamun nas billah Beliau adalah manusia yang paling mengenal Allah Paling mengenal Allah Paling mengenal sifat-sifatnya Dan di dalam sebuah hadis Beliau SAW mengatakan Atqakum wa a'lamukum billahi ana Atqakum wa a'lamukum billahi ana Orang yang paling bertakwa dan orang yang paling mengenal Allah di antara kalian adalah aku yaitu siapa Rasulullah sallallahu jadi beliau yang paling mengenal tentang sifat Allah paling mengenal tentang nama-nama dan juga sifat Allah azza wajalla daripada kita dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan ya kepada kita bahwasanya di antara sifat Allah adalah ad-dhahik yaitu tertawa. Demikian pula beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling jujur. Asdaqun nas, orang-orang yang paling jujur di dalam ucapannya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah as-sadiqul masduq, orang yang jujur dan dijujuri. Ya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai seorang yang amin, yang terpercaya. Dan tidak pernah beliau berdusta ya baik kepada orang yang sebaya, orang yang lebih tua, bahkan kepada anak kecil beliau tidak pernah berdusta. Bahkan ketika beliau bercanda dengan yang lain, bercanda bercanda dengan sebagian sahabatnya, maka beliau Alaihi Wasallam tidak pernah menggunakan kalimat dusta abadan. Beliau Alaihi Wasallam adalah seorang yang shadiq, orang yang jujur. Ya dan seandainya beliau berdusta, ya di dalam ia menyampaikan wahyu tentunya Allah SWT akan akan mengadab beliau sebagaimana firman Allah walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin ya seandainya Muhammad itu berdusta atas nama kami ya niscaya kami akan menghadap dia beliau sallallahu alaihi wasallam ya ketika mengabarkan kepada kita dengan kabar-kabar dengan hadis-hadis yang berisi tentang sifat Allah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berdusta. Beliau adalah yang pertama paling mengenal Allah SWT dan juga orang yang jujur di dalam menyampaikan wahyu. Demikian pula beliau sallallahu alaihi wasallam adalah afsahun nas, orang yang paling fasih ucapannya. Ya ketika beliau menyampaikan hadis ya kepada para sahabat radhiyallahu anhum ya maka beliau sallallahu alaihi wasallam adalah afsahun nas, orang yang paling fasih ucapannya. Jadi orang yang paling a'lam, orang yang paling mengenal Allah. Dan beliau adalah orang yang paling jujur dan beliau adalah orang yang paling fasih dan paling pandai di dalam menyampaikan. Maka kewajiban kita sebagai seorang yang beriman yang ketika mendengar hadis tentang sifat Allah Azza Wajalla baik sifat yang tersebut di dalam hadis ini maupun sifat-sifat yang lain, maka kewajiban kita yang pertama adalah apa? Beriman dan meyakini yang sebagaimana datangnya. Kemudian yang kedua, tidak boleh kita yakini sifat tersebut serupa dengan sifat makhluk. Jadi yang pertama kita apakan tadi? Kita imani. Kemudian yang kedua, tidak boleh kita yakini bahwa sifat tersebut sama dengan sifat makhluk. Tapi kita katakan sifat tersebut adalah tetap bagi Allah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak sama dengan sifat makhluk. Betul, makhluk memiliki sifat tertawa. Ya, tetapi sifat tertawa yang Allah miliki berbeda dengan sifat tertawa yang dimiliki oleh oleh makhluk. Sifat tertawa yang Allah miliki adalah sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Dan tidak boleh kita samakan ya sifat tertawanya Allah dengan tertawanya makhluk. Karena Allah SWT mengatakan, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada yang serupa dengan dengan Allah. Ya, dengan demikian, ya seseorang sudah menggabungkan antara dua cara dan keduanya harus dipakai. Ya harus kita gunakan di dalam menetapkan nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah isbatun bila ta'til. Ya isbatun bila ta'til yaitu kita menetapkan dan tidak boleh kita menafikan isbatun bila tasbih ya isbatun bila tasbih kita menetapkan dan tidak boleh kita menyerupakan ya sifat tersebut dengan sifat makhluk demikian pula tanzihun bila ta'til ya kita menyucikan Allah ya menyucikan Allah tanpa kita harus menafikan sifat-sifatnya ya karena sebagian ya terjerumus. Ya, e, terkadang mereka menetapkan ya sifat Allah tetapi terjerumus di dalam tasbih. Ya menetapkan sifat Allah tetapi terjerumus di dalam tasbih yaitu menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini nggak boleh. Atau terkadang ingin menyucikan Allah tetapi dia terjerumus di dalam ta'til yaitu menafikan Allah dari dari sifat ya karena ingin menyucikan Allah ya dari sifat makhluk ya dari sifat-sifat yang kurang sehingga dia mengatakan ya Allah tidak memiliki ini Allah tidak memiliki itu padahal Allah sudah mengabarkan demikian pula Rasulullah SAW sudah mengabarkan ya seperti Mu'tazilah misalnya ya mereka mengatakan bahasanya Allah alim tetapi tidak punya ilmu Ya Allah Al-Alim Allah adalah Al-Alim tetapi tidak punya ilmu. Kenapa? Mereka mengatakan kalau kita tetapkan ilmu bagi Allah berarti sama dengan ilmu makhluk. Karena makhluk juga memiliki apa? Memiliki ilmu. Sehingga mereka menafikan sifat ilmu dari dari Allah. Menetapkan namanya tetapi menafikan sifatnya. Katakan bahwasanya Allah Ar-Rahman di antara namanya adalah Ar-Rahman tetapi tidak memiliki sifat rahmah kasih sayang. Kenapa? Mereka mengatakan karena kalau kita tetapkan Allah memiliki rahmat berarti sama dengan rahmatnya makhluk. Ya, sehingga mereka ingin menyucikan Allah tetapi terjerumus di dalam taktil yaitu menafikan Allah dari sifat. Dan Jahmiyah lebih parah lagi. Ya, karena mereka menafikan nama sekaligus sifat. Ya Allah mengabarkan di dalam Al-Qur'an dalam ayat yang banyak bahwasanya Allah memiliki nama Al-Alim, Al-Hakim, ya Al-Ghafur, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tetapi mereka Jahmiyah karena ingin menyucikan Allah dari kekurangan akhirnya mereka menafikan nama Allah SWT. Ya, adapun ahlu sunnah wal jamaah maka Allah telah memberikan taufik ya kepada mereka karena mereka mengumpulkan dua perkara ini. Yang pertama mereka mengitbat, yang mereka menetapkan sebagaimana datangnya di dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis yang sahih. Kemudian yang kedua mereka ya menyucikan Allah yaitu me me menyucikan Allah dari tasbih. Ya me menyucikan Allah dari tasbih yaitu bahasanya Allah SWT memiliki sifat-sifat tersebut sebagaimana datang kabarnya kepada kita tetapi sifat tersebut tidak serupa dengan sifat makhluk. Ini adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in. Demikian pula ini yang diyakini oleh imam yang empat, baik Imam Abu Hanifah, ya Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Baik. Kemudian ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar. Allah tertawa kepada dua orang laki-laki yang salah satu di antara keduanya membunuh yang lain. Ya, dan nanti akan kita eh, sebutkan kita lengkapi makna hadisnya. huma yadkhulul jannah, keduanya masuk ke dalam ke dalam surga. Jadi salah, eh, duanya saling membunuh satu dengan yang lain. Yang satunya terbunuh, tetapi ternyata Allah akhirnya memasukkan keduanya ke dalam ke dalam surga. Allah tertawa kepada dua orang tersebut. Dan ini ada kelanjutannya. Yang disebutkan mengapa keduanya masuk ke dalam ke dalam surga. Ya, disebutkan di dalam hadisnya ya secara singkat bahwasanya keduanya adalah seorang muslim dan juga orang yang kafir. Keduanya berperang, berperang. Tentunya yang muslim adalah berperang fisabilillah. Ia ingin menegakkan kalimat Allah, meninggikan kalimat Allah, berjihad fisabilillah. Kemudian terbunuh di dalam peperangan. Yang membunuh siapa? Orang yang orang yang kafir. Ya orang yang kafir membunuh seorang muslim. Dan tentunya ini adalah sebuah dosa besar. Ya dan orang yang kafir apabila dia meninggal dunia dalam keadaan kafir, maka telah di akhirat dia diazab dengan kekafirannya dan juga dengan dosa-dosa yang dia miliki. Ya dengan kekafirannya dia diazab. Demikian pula dosa-dosa yang dia lakukan ya seperti berzina atau membunuh atau riba atau yang lain dia akan diadab dengan sebab melakukan dosa-dosa tersebut. Dia membunuh seorang muslim. Ya dan membunuh seorang mukmin, seorang muslim, Allah SWT mengatakan, "Wa may مُؤْمِنًا mu'minan فَجَزَاؤُهُ fajazaohu خَالِدًا khalidan fiha wa عَلَيْهِ Allahu wa dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin, orang yang beriman dan dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam. jahannam dan fiha dia kekal di dalamnya wa ghadiballahu alaihi dan Allah murka kepada orang tersebut Wa la'anahu, dan Allah akan melaknatnya dan Allah akan menyediakan baginya jahan eh, azab yang sangat besar. Ini adalah balasan bagi orang yang membunuh seorang mukmin. Dan di dalam sebuah hadis yang lain, ya di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, sungguh hilangnya dunia dan seisinya itu lebih ringan di sisi Allah daripada dibunuhnya seorang mukmin. Ya, sungguh hilangnya dunia dan seisinya, ya yang di dalamnya ada barang-barang yang berharga, barang-barang yang mewah yang harganya tidak terhingga, kata kata Rasulullah saw itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang yang beriman. Satu orang yang beriman saja ini perkara yang besar di sisi Allah SWT. Ya, jadi orang kafir ini dia membunuh seorang yang sedang berjihad di sebelah. dan dia masuk ke dalam surga yaitu muslim tersebut ya karena dia berjihad di sebelah dengan ikhlas karena Allah yaitu ingin meninggikan kalimat Allah kemudian dia mati syahid maka dia masuk ke dalam jannah dan ini menunjukkan tentang keutamaan jihad sabilillah dan bahasanya orang yang meninggal syahid ya dalam menegakkan kalimat Allah dalam meninggikan kalimat Allah maka dijanjikan masuk ke dalam jannah kemudian laki-laki yang kafir tadi yang membunuh tadi Allah SWT memberikan karunia kepadanya dengan taubat dengan apa? dengan taubat. Dibukakan hatinya untuk bertaubat kepada Allah SWT. Sehingga dia masuk ke dalam agama Islam. Dia masuk ke dalam agama Islam, kemudian berperang bersama-sama kaum muslimin, kemudian dia juga meninggal syahid fi fisabilillah. Maka dia juga masuk ke dalam surga. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan di sini kila kilahuma yadkhulul jannah. Yang keduanya masuk ke dalam ke dalam surga baik yang dibunuh maupun yang membunuh kenapa karena yang membunuh setelah itu taubat dan masuk ke dalam agama Islam dan meninggal fisabilillah sebagaimana yang dibunuh baik ya di sini muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang sahih ini ia penetapan sifat ad yaitu tertawa bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua tentang keutamaan yang berperang dan juga berjihad sabilillah untuk menegakkan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian hadis yang selanjutnya qaulihi Taib. Atau sebelumnya saya bawakan di sini ya ucapan seorang imam ya di dalam mazhab Imam Syafi'i beliau adalah Muhammad ibn Ishaq ibnu Khuzaimah ya beliau bermadzhab Syafi'i dan meninggal pada tahun 311 Hijriah itu pada abad yang keempat kita sekarang di abad yang berapa ke-15 ya 15 Hijriah ini meninggal pada tahun 311 Hijriah ya pada awal abad yang keempat Ibnu Khuzaimah ya beliau mengarang sebuah kitab namanya kitab At-Tauhid. Beliau mengatakan rahimahullah Babu dzikri isbati dhahiki Rabbina azza wa jal bila sifatin tasifu dhahikahu jalla thana'uh la wa la yushabbahu dhahikuhu bi dhahiki al-makhluqin dhahikihim kadzalik نؤمن بأنه يضحك كما أعلم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم ونسكت عن صفة ضحكه جل وعلا إذ الله عز وجل استأثر بصفة ضحكه لم يطلع لم يطلعنا على ذلك فنحن قائلون بما قال النبي صلى الله عليه وسلم musaddiquna bidzalik biqulubina munsitun amma lam yubayyin lana mimma sta'tharallahu bi'ilmihi. Saya terjemahkan di sini. Ini beliau sebutkan di dalam kitab beliau At-Tauhid. Beliau mengatakan bab tentang penyebutan penyebutan sifat dhahik yaitu sifat tertawa bagi Rabb kita Azza wa Jalla. Ila sifatin tafu dhahikahu jalla sana'u Tanpa kita menyebutkan kaifiahnya Ya boleh mengatakan bab tentang Penetapan sifat tertawa bagi siapa? Bagi Allah Tetapi bila sifatin Tasifu dhahikahu jalla sana'u Yaitu tanpa kita menyebutkan bagaimana caranya Tanpa kita menyebutkan bagaimana caranya la wala yushabbahu dhahikuhu bidhahiki al-makhluqin dan tidak boleh menyerupakan tertawanya Allah dengan tertawanya makhluk. Ya, tidak boleh menyerupakan tertawanya Allah dengan tertawanya makhluk. Jadi kita tetapkan dan tidak boleh kita serupakan. Wa dhahikuhum kadzalik. Demikian pula kita tidak boleh menyerupakan tertawanya makhluk dengan tertawanya Allah. Bal akan tetapi kata beliau nu'minu bi annahu yadhhak kita beriman bahwasanya Allah tertawa. Beriman dan meyakini bahwasanya Allah tertawa sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita. Wa nasqutu an sifati dhahikihi jalla wa ala. Dan kita diam ya dari menyebutkan kaifiyah, menyebutkan bagaimana Allah tertawa. Ya tidak boleh kita menyebutkan keifiyahnya tetapi kita diam ya dari menyebutkan keifiyah dari menyebutkan bagaimana Allah tertawa. Kenapa? Idillahu azza wa jal ista'thara bi sifati dhahikihi. Karena Allah telah menyembunyikan sifat dan juga tata cara bagaimana Allah tertawa. Jadi yang dikabarkan kepada kita hanya sifatnya saja. Allah memiliki sifat tertawa. Tetapi Allah tidak mengabarkan kepada kita tentang bagaimananya. Lam yutli'na ala dzalik. Allah tidak memberitahu kepada kita tentang yang demikian. Lalu kenapa kita membebani diri dengan mengatakan bahwasanya tertawanya Allah demikian dan demikian atau ya menyerupakan tertawanya Allah dengan tertawanya makhluk padahal Allah tidak pernah mengabarkan. Demikian pula Rasulullah sallallahu tidak pernah mengabarkan Fanahnu qailun bima qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka kami yaitu kita sebagai ahlu sunnah mengatakan dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh beliau kita katakan. Apa yang beliau kabarkan maka kita benarkan. Ya karena kita sudah bersyahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Kita sudah bersyahadat dan bersaksi dan syahadat isinya adalah janji ya janji bahwasanya kita ya mengakui ya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Rasul. Beliau membawakan untuk kita risalah dari Allah Azza Wajalla. Di antaranya adalah kabar. Oleh karena itu kalau beliau mengabarkan tentang sesuatu, maka harus kita benarkan apa yang beliau kabarkan. Musaddiquna bidzalik. Kami membenarkan yang demikian. Dan ini menunjukkan bahwa ini adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, ahlu hadis yang mereka adalah ahli terhadap hadis hadis Nabi saw. Bikulu wasallam. munsitun. Dengan hati kami kami diam. Amma la, lam yubayin lana mimma sta'thara Allah bi ilmihi. Dengan hati kami kami diam dari apa yang tidak diterangkan kepada kami dari yang disembunyikan oleh Allah di dalam ilmunya. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya mengabarkan kepada kita tentang e, sifat ini tetapi Allah tidak menyebutkan kepada kita tentang keifiannya. Ya tentang tata caranya, tentang bagaimana ini tidak disebutkan kepada kita. Jadi kita beriman bahwasanya Allah memiliki sifat tersebut sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan ya sifat makhluknya. Baik. Kemudian di sini saya sebutkan ucapan ulama yang lain yang meninggal pada tahun 360 Hijriah Beliau adalah Al-Imam Abu Bakar Al-Ajurri rahimahullah. Beliau sebutkan di dalam kitab Asy-Syariah. Beliau mengatakan babul imani bi anna Allah azza wa jalla yadhhak. Bab tentang iman bahwa Allah azza wa jalla tertawa. Ya beliau menyebutkan di dalam kitab ini sebuah bab yang yang beliau beri, beri judul beriman bahwasanya Allah tertawa i'lamu ketahuilah Waffaqana Allah wa iyyakum lirrasyadi minal qawli wal amal. Semoga Allah memberikan taufik kepada kami, ya kepada kita dan juga kepada kalian untuk senantiasa lurus ya di dalam ucapan dan juga perbuatan. I'lamu kata beliau, ketahuilah anna ahlal haqqi yasifuna Allah azza wa jalla bima wasafa bihi nafsahu azza wa jalla. Sesungguhnya orang-orang yang ahlul haq itu orang-orang yang berada di atas kebenaran itu para ahlul hadis mereka mensifati Allah azza wajal dengan sifat yang Allah sifatkan untuk dirinya ya ahlul haq para ahlul hadis ahlu sunnah wal jamaah mereka mensifati Allah dengan sifat yang Allah sifati dirinya dengan sifat tersebut wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam Demikian pula dengan sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu di dalam apa? Di dalam hadis. Wa bima wasafahu bihi sahabah radhiyallahu anhum. Demikian pula dengan apa yang disifatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Wa hadza ulama mimman mimman ittaba'a wa lam yattabi'. Dan ini kata beliau adalah madhab para ulama. Ini adalah madhab para ulama yang mereka mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan tidak membuat sesuatu yang baru. Wala yuqalu fihi kaif dan tidak boleh kita mengatakan di dalam sifat Allah kaif bagaimana? Tidak boleh kita mengatakan bagaimana Allah tertawa. Ya, boleh mengatakan wala yuqalu fihi kaif. Tidak boleh kita mengatakan di dalam masalah sifat Allah azza wajalla mengatakan kaif bagaimana Allah memiliki sifat tersebut atau bagaimana sifat Allah tersebut balit taslimu lahu wal imanu bihi tetapi kewajiban kita adalah menyerahkan diri kita dan juga beriman dengan sifat tersebut annallaha azza wa jal yadhhak bahwasanya Allah tertawa kadza ruya 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam wa an sahabatihi radhiyallahu anhum fala yunkaru hadza fala yunkiru hadza illa man la yuhmadu haluhu 'inda ahli al-haq. Kemudian beliau mengatakan demikianlah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum maka tidak mengingkari sifat ini kecuali orang yang tidak terpuji. Ya, tidak mengingkari sifat ini kecuali orang yang tidak terpuji keadaannya inda ahli hak di sisi para pemilik kebenaran yaitu di sisi ahlu sunnah wal jamaah nah, ini menunjukkan ya akidah ahlu sunnah wal jamaah di dalam sifat abdahik ini dan saya sebutkan di sini satu lagi ya ucapan dari seorang ulama yang sebelum mereka itu sebelum Ibn Khuzaimah demikian pula ya sebelum uh, Al-Ajurri beliau adalah Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Sallam yang meninggal pada tahun 224 Hijriah jadi di awal abad yang ketiga sebelum meninggalnya Imam Bukhari. Ya. Beliau mengatakan lamma qila lahu ketika dikatakan kepada beliau hadhil ahadits allati turwa fir ru'yah wal kursi wal, wal kursiyu wal kursiyu mawdhi'ul qadamain wa dhahiki rabbina min qunuti ibadihi wa inna jahannama latamtali' wa asbahi hadhihi ya dikatakan kepada beliau hadis-hadis ini yang diriwayatkan tentang masalah ru'yah yaitu tentang masalah ru'yatullah melihat Allah demikian pula hadis bahasanya kursi adalah tempat kedua kaki Allah dan hadis tentang tertawanya Allah dari putus asa hamba-hambanya demikian pula bahasanya eh, hadis tentang bahwa jahanam akan penuh dan yang semisal dengan hadis-hadis ini. Ya, beliau ditanya tentang hadis-hadis yang diriwayatkan yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Maka Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Sallam beliau mengatakan, Qala rahimahullah, Hadihil ahadithu haqqun la syakka fiha rawaha thiqat ba'duhum an ba'din. Beliau mengatakan hadis-hadis ini adalah hak. Hadis-hadis yang disebutkan tentang sifat-sifat tadi yaitu bahasanya Allah akan dilihat yang kita akan melihat Allah di hari kiamat di, di surga demikian pula kursi adalah tempat kedua kaki Allah dan yang lain maka hadis-hadis ini adalah hak ini adalah hadis-hadis yang sahih yang tidak ada keraguan di dalamnya telah diriwayatkan oleh thiqat yaitu orang-orang yang terpercaya ba'dhum an ba'd sebagian dari sebagian yang lain ini menunjukkan ya bahwasanya para ulama dari zaman dahulu ya mereka berpegang dengan ayat dan juga hadis-hadis Nabi saw yang berkaitan dengan sifat. Ya, yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala mereka tetapkan sebagaimana datangnya tetapi mereka tidak menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. lain. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah sabda Nabi saw alaihi wasallam wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam عجب ربنا min kunudi ibadihi وقرب غياره ينظر إليكم ilaikum azilina qanitina يضحك يعلم أن anna قريب حديث حسن hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Rob kita merasa heran atau dengan pusat hambanya dan kedekatan perubahan keadaannya. Lihat kepada kalian dan kalian dalam keadaan sempit, dalam keadaan putus asa. Maka Allah senantiasa tertawa. Allah mengetahui bahasanya jalan keluar bagi kalian adalah qarib, adalah dekat. Hadithun hasanun. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal Hadis yang dibawakan oleh Mu'allif yaitu Syekhul Islam Ibn Taymiyah Ya dihukumi oleh beliau sebagai hadis yang hasan Ya dihukumi oleh beliau sebagai hadis yang hasan Dan eh, Syekh Al-Albani rahimahullah Ya telah menghukumi hadis ini Sebagai hadis yang do'if Ya hadis ini adalah hadis yang Yang do'if Yaitu hadis yang yang lemah Hadis ini diriwatkan oleh Al-Imamu Ahmad Ya demikian pula uh, eh, Al Imam Ibnu Majah rahimahullah. Ya dan beliau yaitu Syekh uh, eh, Al Albani rahimahullah menghukumi hadis ini sebagai hadis yang yang dhaif. Adapun Syekhul Islam maka seperti dalam uh, kitab ini beliau mengatakan hadithun hasan. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Saya sebutkan artinya yang tadi sudah kita sebutkan. Ya seandainya hadis ini adalah hadis yang hasan. Ya seandainya hadis ini adalah hadis yang hasan maka di dalamnya ada beberapa faedah. Yang pertama adalah penetapan sifat al-ajab bagi Allah. Al-ajab artinya adalah ta'ajub. Yaitu heran. Yang seandainya hadis ini adalah hadis yang hasan, yang berarti di antara faedah yang bisa kita ambil di antara sifat Allah adalah al-ajab. Ya ini bagi yang eh, menetapkan atau menghubungi menghukumi hadis ini adalah hadis yang yang hasan. Tapi bagi yang mengatakan bahasanya di sini adalah hadis yang doif, ya seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, maka tidak bisa berdalil dengan hadis ini untuk menetapkan bahwa di antara sifat Allah adalah al-ajab. Ya, karena sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Syekhul Islam sendiri di dalam ya beberapa halaman sebelumnya bahwasanya untuk menentukan ya satu halaman sebelumnya untuk menentukan ya sifat Allah ini kita memerlukan hadis yang sahih ya hadis yang sahih ataupun hadis yang dhaif ada atau, ataupun hadis yang maudhu yang palsu ini tidak boleh kita jadikan dalil di dalam menentukan sifat Allah azza wajalla. Baik, makna hadis ini. Ya, Allah Rabbuna heran terhadap keputusasaan hamba-hambanya. Heran terhadap keputusasaan hamba-hambanya wa qurbi ghiyarihi dan dekatnya jalan keluar bagi mereka. Yang yanzuru ilaikum azilina qanitin. Allah melihat kalian dalam keadaan kalian azilin. Yaitu dalam keadaan susah yang sangat. Paceklik yang panjang. Qanitin dalam keadaan kalian berputus asa. Yaitu lama tidak turun hujan. Ya, tidak turun hujan. Terus mereka dalam keadaan azilin. Ya, dalam keadaan susah. Ya, kehidupannya. Demikian pula dalam keadaan berputus asa. Dan Allah tahu ya fayadallu yadhhak dan Allah tertawa mengetahui bahwa jalan keluar bagi kalian adalah dekat. Artinya Allah melihat kita dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita sudah berputus asa. Dan Allah tahu bahwa jalan keluarnya yang kelapangannya ada adalah sudah sudah dekat. Hanya sebentar lagi akan diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah melihat kita dalam keadaan ya Allah tertawa, ya melihat kita putus asa padahal ya hujan sebentar lagi akan akan turun. Itu maksudnya. Ya. Jadi hadis ini ya seandainya hadis ini sahih yang menunjukkan tentang sifat Allah yaitu al-ajab. Jadi kita tetapkan seandainya hadis ini sahih, maka kita tetapkan sifat ajab bagi Allah sesuai dengan keagungan Allah. Sifat heran bagi Allah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala Adapun sifat tertawa tadi sudah disebutkan di dalam hadis yang sahih yang mutafakun alaih demikian pula sifat yang dur Allah melihat ini juga ditetapkan di dalam dalil-dalil yang lain demikian pula sifat ya'lam ya Allah mengetahui tentunya ini banyak ya dalil-dalil yang yang menyebutkan bahasanya Allah Maha mengetahui baik kemudian hadis yang selanjutnya wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط muttafaqun alaih. Ya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan senantiasa جهنم dilemparkan di dalamnya. Itu maksudnya adalah di hari kiamat. Senantiasa jahanam dilemparkan di dalamnya. Itu dilempar di dalamnya siapa? Manusia dan juga jin. Ya, dilemparkan di dalamnya. La tazalu jahannam yulqafiha. Senantiasa jahanam dilemparkan di dalamnya. Wa taqulu hal min mazid. Kemudian dia mengatakan dan terus mengatakan hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Artinya Jahannam mengucapkan ucapan ini dan Allah maha mampu untuk ia menjadikan ia sebuah benda berbicara. Dia mengatakan hal min mazid. Apakah masih ada tambahan? Apakah masih ada yang dilemparkan ke dalam diriku yaitu di dalam neraka? Dan Allah SWT mengatakan di dalam Al-Quran Yawma naqulu li jahannama Halim tala'ti wa taqulu Hal min mazid Ya Dan kami berkata ya kepada jahannam halim talati apakah engkau sudah penuh maka jahannam mengatakan hal mim mazid apakah masih ada tambahan dan ini menunjukkan tentang bagaimana luasnya dan besarnya jahannam ya dilemparkan terus kepadanya manusia dan juga jin dan dia masih mengatakan apa hal mim mazid apakah masih ada tambahan masih meminta tambahan masih bertanya apakah ada tambahan dan ini menunjukkan tentang besarnya jahannam dan sebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya telah akan didatangkan jahannam yu'ta yawma idzin bi jahannam laha sab'una alf zimam ma'a kulli ma'a kulli zimamin sab'una alf malak yajurrunaha Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan telah akan didatang didatangkan jahannam pada hari tersebut yaitu ketika manusia berada di padang mahsyar yang akan didatangkan jahannam laha sab'una alfi zimah. Dia memiliki 70 ribu zimah. Yang dimaksud dengan zimah adalah tali untuk menyeret. Ya, tali untuk menyeret. Jadi Jahannam ya ketika manusia di padang masa dikumpulkan oleh Allah, ia didatangkan Jahannam sehingga dilihat oleh manusia. Ya, la tarawunna al-jahim. Sungguh kalian akan melihat akan melihat jahim, akan melihat neraka. Ia akan didatangkan Jahannam dan dia memiliki 70 ribu tali penyeret. Ma'akulli zimamin sab'una alfi malakin yajurunaha. Setiap tali tersebut akan diseret oleh 70 ribu malaikat. Ya, jadi 70 ribu tali, setiap tali di, di, di, diseret oleh berapa? 70 ribu malaikat. Dan ini menunjukkan bagaimana besarnya Jahannam bagaimana besarnya jahim ya dan di sini dia mengatakan hal min mazid apakah masih ada tambahan hatta yad'a rabbul izzati fiha qadamah sehingga Allah meletakkan yaitu rabbul izzah rabbul izzah di sini adalah Allah ya rabb yang memiliki keperkasaan sampai Allah SWT meletakkan kakinya di dalam di dalam neraka tersebut wa fi riwayah 'alaiha qadamah sampai Allah meletakkan di atasnya yaitu di atas jahanam tersebut qadamahu kakinya. Dan ini menunjukkan ya salah satu di antara sifat Allah bahwasanya Allah memiliki sifat al-qadam. Bahwasanya Allah memiliki kaki sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah saw dan beliau saw adalah orang yang paling tahu tentang Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang paling jujur tidak mungkin beliau berdusta. Dan beliau adalah orang yang paling fasih. Ya orang yang paling mengetahui bagaimana mengucapkan. Jadi tidak perlu ditakwil. Ya dengan ini dan juga dan juga dan, dan juga dengan itu. Ya kita tetapkan bahwasanya di antara sifat Allah adalah al-qadam. Allah SWT memiliki kaki tetapi sesuai dengan keagungan Allah ya dan tidak sama dengan kakinya makhluk. Ya Allah SWT memiliki kaki tetapi tidak sama dengan kakinya makhluk. Kaki yang sesuai dengan keagungan dan juga kebesaran Allah Azza wa Jal. Fayanzawi ba'duha ila ba'din. Maka jahannam yang sebelumnya masih meminta tambahan setelah Allah SWT meletakkan kakinya di dalam jahannam maka terlipat sebagian ke sebagian yang lain. Artinya terlipat jahannam ya sehingga kedua ujungnya menyatu. Ya kedua ujungnya menyatu. Kemudian fataqul kemudian dia baru baru mengatakan qad qad cukup cukup. Artinya setelah Allah meletakkan kakinya ke jahanam baru setelah itu dia mengatakan apa? Cukup cukup tidak meminta tambahan. Sebelumnya dia meminta tambahan karena masih belum penuh. Ya padahal Allah SWT telah mengatakan di dalam Al-Qur'an Fatammat kalimatu rabbika la jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in dan telah sempurna kalimat Rabbmu sungguh aku akan penuhi jahannam dengan manusia ya dengan jin dan juga manusia seluruhnya ini adalah ucapan Allah di dalam Al-Qur'an bahwa Allah akan memenuhi jahannam ya dan di sini Allah swt ya eh, Allah swt memenuhi janjinya dan Allah SWT tidak mengadab, tidak memasukkan seseorang yang tanpa dosa. Ya Allah SWT adalah ya zat yang maha adil. Ya tidak mungkin Allah memasukkan seseorang ke dalam neraka sementara dia tidak melakukan dosa. Ya, sementara ini jahanam belum belum penuh sampai Allah SWT yang meletakkan kakinya kemudian barulah setelah itu jahanam mengatakan qad qad sudah cukup sudah sudah cukup dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim ya dan ini adalah uh, hadis yang paling sahih ya termasuk hadis yang paling sahih karena diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan juga Muslim di dalam sahihnya baik jadi hadis ini menunjukkan kepada kita tentang satu sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu al-qadam ya Allah Subhanahu wa taala memiliki kaki dan sekali lagi ya kita tetapkan sebagaimana datangnya tidak boleh kita nafikan ya tidak boleh kita ingkari demikian pula harus kita yakini bahwasanya kaki Allah tidak sama dengan kaki makhluk jadi kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya tidak menyerupakan Allah dengan makhluk karena mungkin sebagian masih ya e, memahami kalau kita menetapkan sifat tersebut berarti kita ya berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita katakan tidak demikian. Kita tetapkan dan kita yakini bahwasanya sifat tersebut ya tidak sama dengan sifat makhluk. Tapi sifat yang sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Nah, sudah pernah kita sampaikan contohnya. Ya. Ya seperti misalnya ya dulu pernah saya sampaikan contohnya ada orang yang ya membawa sebuah hewan yang belum pernah kita lihat. Yang dibawa hewan, hewan tersebut dengan karung misalnya ya dan teman kita sudah tahu hewannya bagaimana. Dia cerita kepada kita bahwasanya hewan ini memiliki tangan dan dia memiliki kaki. Baik, kita paham nggak makna tangan dan juga makna kaki? Paham. Ya, kita paham makna tangan, makna kaki kita paham. Tapi apakah ketika dia menyebutkan bahwasanya hewan ini punya tangan dan hewan ini punya kaki, kemudian kita berkeyakinan bahwasanya tangannya sama dengan tangan kita? Tidak tentunya. Ya, kita paham maknanya adalah tangan. Dan maknanya adalah kaki. Tetapi kita tidak meyakini bahwasanya tangannya pasti sama dengan tangan kita. Namanya sama tangan. Ya, tetapi tidak sama antara tangan hewan tersebut dengan tangan manusia. Ini sama-sama makhluk. Hewan adalah makhluk, manusia adalah makhluk. Namanya sama, yaitu tangan dan juga kaki tetapi tidak sama hakikat hakikatnya. Demikian pula eh, kalau demikian adalah pada makhluk lalu bagaimana antara makhluk dengan al-khaliq? Ya tentunya sangat-sangat jauh berbeda dan Allah telah mengatakan laisa kamitslihi syai, tidak ada yang serupa dengan dengan Allah. Sama seperti kita ketika kita mengatakan Allah Maha mendengar. Yakin enggak Allah Maha mendengar? Yakin karena Allah mengatakan As-Sami' ya Allah mengabarkan wa huwa samiul basir dan dialah Allah yang Maha mendengar dan juga Maha melihat. Yakin bahwasanya Allah Maha mendengar. Sehingga kita berdoa ya baik dengan lirih dalam keadaan sendirian kita berdoa dan kita yakin Allah mendengar ucapan ucapan kita. Baik, makhluk mendengar atau tidak? Mendengar. Apakah ketika kita meyakini Allah mendengar berarti kita meyakini pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk? Tidak, sama-sama mendengar, tapi Allah mengatakan laisa kamitslihi syai, tidak ada yang serupa dengan Allah. Ya berarti kita menetapkan sifat mendengar bagi Allah bukan berarti kita menyerupakan sifat mendengar Allah dengan sifat mendengar bagi makhluk. Demikian pula kita meyakini Allah Maha Penyayang. Yakin tidak? Yakin. Allah mengatakan Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim yang menunjukkan bahasanya Allah SWT maha penyayang. Taib, ibu kita sayang enggak sama kita? Saya Ibu kita juga memiliki sifat kasih sayang. Kita juga sayang kepada anak kita. Sama tidak? Sifat kasih sayang Allah miliki dengan kasih sayang yang kita miliki tidak sama. Ya. Jadi kita menetapkan sifat rahmat dan kasih sayang bagi Allah bukan berarti kita menyamakan dan menyerupakan sifat kasih sayang tersebut dengan kasih sayang makhluk. Paham ya? Salah paham. Nah. Baik, mungkin sampai di situ dulu apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini soal kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Bagi yang ingin bertanya, silakan ditulis dengan kertas dengan e, tulisan yang jelas dan disampaikan ke depan. Nah. Apakah kita toleransi dengan yang mensahihkan hadis ajak Sementara kita tidak boleh berselisih di dalam usul atau akidah Iya, apabila ada saudara kita yang mensahihkan hadis ini ya dan meyakini bahwasanya di antara sifat Allah adalah al-ajab maka kita harus toleransi. Ya, karena memang para ulama berselisih pendapat tentang masalah ini. Yang dimaksud dengan akidah yang tidak boleh kita berselisih adalah masalah usul ya perkara yang usul, tetapi di sana ada perkara-perkara yang yang uh, furu' ya uh, termasuk masalah akidah tetapi bukan termasuk yang usul. Ya. Uh, para ulama masih berselisih di dalamnya, maka yang demikian ya kita saling bertoleransi sebagai di dalam masalah fikih. Ya sebagaimana di dalam masalah ijtihad ijtihadiyah yang lain, ya, di sana ada beberapa masalah yang berkaitan dengan akidah Ya, tetapi para ulama masih berselisih karena berselisih tentang masalah hadisnya. Yang antara sebabnya karena e, sebab hadisnya ini sahih atau atau tidak. Maka dalam e, dalam keadaan seperti ini, ya sama seperti kalau kita berselisih di dalam masalah ya ijtihadiyah yang lain. Allah taala a'lam. Kalau sudah tawaf wada dan keluar dari Masjidil Haram, apa boleh masuk masjid lagi untuk mendirikan sholat dan lainnya? Boleh, tidak masalah. Ya. Dahulu Nabi SAW ketika beliau haji, ya beliau melakukan tawaf wada'nya sebelum subuh. Melakukan tawaf wada'nya sebelum subuh. Kemudian sholat subuh di Masjidil Haram, baru setelah itu beliau meninggalkan meninggalkan kota Mekah. Jadi menunjukkan ya tidak masalah seseorang ya setelah tawaf, ya tawaf haji, ya tawaf wada, ya ketika haji, kemudian setelah itu dia melakukan sholat di Masjidil Haram ini tidak boleh. Apalagi masalah tawaf wada ketika umrah karena pendapat yang lebih kuat bahwa tawaf wada ketika umrah ini hukumnya tidak wajib. Hukumnya tidak wajib. Dia adalah termasuk sunanul umrah. Dia adalah termasuk sunnah-sunnah ketika umrah yaitu melakukan tawaf perpisahan sebelum meninggalkan Mekah ia melakukan tawaf ya maka ini adalah sunnah. Hukumnya adalah mustahab menurut jumhur mayoritas ulama. Ya sehingga seandainya kita lakukan bagus. Ya, tapi kalau tidak kita lakukan, maka tidak masalah dan tidak ia mempengaruhi sah dan juga tidaknya umrah yang kita lakukan. Allah taala a'lam. Baik, kita ada pertanyaan yang lain? Ya. Apa? Ya. Bagaimana hukumnya orang yang menolak hadis yang sahih? Yang menolak hadis yang sahih ini sebabnya bermacam-macam. Ya. Mungkin hadis tersebut sahih menurut kita. Tapi tidak sahih menurut ulama ya sebagian ulama. Maka dalam keadaan demikian ya ini ya hal seperti ini adalah biasa. Ya dan tidak sampai menjadikan dia termasuk orang yang bermaksiat karena memang yang hadis tersebut menurut beliau adalah hadis yang loib sehingga tidak diamalkan oleh beliau dan ini banyak ya apalagi e, di zaman sekarang demikian pula zaman dahulu ya sebagian ulama mendhaifkan dan sebagian yang lain mensahihkan karena yang namanya e, sanad hadis ini adalah rezeki ya terkadang seorang ulama pergi mencari hadis dia dapat sanad yang sahih sehingga menurut dia hadis ini adalah hadis yang sahih. Ulama yang lain pergi ke tempat yang lain, ternyata, ternyata yang dia dapatkan adalah hadis yang sanatnya doif. Ya sehingga menurut dia hadis ini adalah hadis yang doif, tidak dia amalkan. Ya ini kalau sebabnya adalah perbedaan di dalam masalah memukul maka kita tidak boleh ya mengatakan bahwasanya dia adalah e, apa berbuat maksiat atau dia dia menyimpang dan lain-lain karena memang ya hadis tersebut menurut beliau adalah hadis yang dhaif. Dan di, di sana ada yang sebabnya karena lemah iman. Karena apa? Karena lemah iman. Tahu hadis yang sahih. Ya, seperti misalnya hadis tentang isbal. Adalah memakai ya celana di bawah mata kaki atau memakai sarung di bawah mata kaki. Hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma al ka'bain fa huwa finnar. Apa yang berada di bawah mata kaki maka itu di dalam neraka. Ya ada sahih ya ada sebagian yang menolak bukan karena ya menolak hadis tersebut tetapi karena lemah iman yaitu dia tidak mengamalkan hadis ini jadi bukan menolak tetapi tidak mengamalkan hadis karena lemah iman ya sebagaimana kalau kita tahu bahasanya melihat perkara yang haram tidak diperbolehkan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada orang-orang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangan mereka. Wa yahfazu furujahum dan dalam mereka menjaga ya kemaluan-kemaluan mereka. Kita sudah tahu tidak boleh. Tetapi karena terkadang lemah iman, kita melihat perkara yang diharamkan. Apakah kemudian di, di, dihukumi kita sebagai seorang yang keluar dari agama Islam? Tentunya tidak. Kita lemah iman dan kita melakukan apa? Maksiat. Yang melakukan maksiat. Nah, tapi di sana ada sebagian orang yang yang menolak hadis Nabi saw, yang menolak hadis Nabi saw dan tidak beriman dengan hadis Nabi saw, Maka yang demikian dia dalam keadaan ya bahaya yang besar. Ya karena hadis Nabi saw adalah bagian dari wahyu. Ya Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah dia Muhammad berbicara dari hawa nafsunya. Tidaklah apa yang dia ucapkan ya kecuali wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Dan orang yang mengingkari hadis Nabi saw dan juga hanya ber, hanya beriman dengan Al-Qur'an saja. Ya, maka dia dalam bahaya yang besar. Dan pada hakikatnya dia tidak mengamalkan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an sendiri menyuruh dia untuk beriman dengan hadis-hadis Nabi saw Seperti ayat tadi ya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha demikian pula firman Allah may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah barang siapa yang mentaati rasul maka sungguh dia telah mentaati Allah dan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wahai orang-orang yang beriman hendaklah kalian ber, ber, ber, eh, eh, taat kepada Allah dan juga taat kepada rasul dan Allah mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul, ambillah. Dan apa yang beliau larang, adalah kalian berhenti. Dan juga ayat-ayat yang lain yang menunjukkan kewajiban kita untuk berdalil dengan Al-Quran, demikian pula berdalil dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Saya punya teman rajin berpuasa, tapi Eh, berbuka puasa selalu sebelum adzan maghrib. Menurutnya sah apabila matahari mulai tenggelam. Ya memang ukurannya adalah tenggelamnya matahari. Kalau sudah tenggelam matahari, maka kita disyariatkan untuk berbuka puasa. Ya dan di zaman sekarang ya e, dan ini ditandai dengan adzan. Ini ditandai dengan adzan. Apabila sudah adzan maka berarti sudah tenggelam matahari. Ya apabila sudah adzan maka sudah tenggelam matahari. Oleh karena itu al-muadzin ini dia membawa amanat. Jadi ya, dia adalah orang yang diberikan amanat. Jangan sampai dia adzan sebelum waktunya. Ya, jangan sampai dia adzan sebelum waktunya. Ya dan kasus di sini wallahu taala alam ya mungkin saja dia melihat matahari sudah dia tenggelam sehingga uh, dia berbuka ya dan ini disyariatkan memang demikian kalau sudah tenggelam matahari maka boleh seseorang untuk berbuka wallahu taala Allah. Allah. selanjutnya ada pendapat sebagian yasinan adalah haram. Bagaimana dengan hal ini? Ya, Nabi saw. ketika beliau masih hidup banyak di antara keluarga beliau yang meninggal dunia. Dan beliau saw telah memperlakukan jenazah mereka sesuai dengan yang disyariatkan. Dan beliau orang yang sangat sayang dengan mereka. Di antara yang meninggal adalah Khadijah, istri beliau yang pertama, yang meninggal ketika beliau masih di kota Mekah. Demikian pula Hamzah, paman beliau yang meninggal ketika perang Uhud. Dan tiga putri beliau ya, yaitu Zainab, Ruqayyah dengan Ummu Kulthum juga meninggal ketika beliau masih hidup. Adapun Fatimah maka meninggal setelah beliau sallallahu alaihi wasallam dan tiga putra beliau. Dua adalah dari Khadijah yaitu Qasim dengan Abdullah dan Ibrahim putra beliau dari Maria. Juga meninggal ketika beliau masih hidup. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengurus jenazah mereka dengan sebaik-baiknya dan beliau sangat mencintai keluarganya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam ia tidak melakukan ya amalan-amalan seperti yang dilakukan oleh sebagian yaitu mengadakan di sana di sana ya acara pada hari yang ketiga atau hari yang ketujuh atau hari yang keempat puluh dan seterusnya mengundang tetangga mengundang teman ya bersama-sama makan demikian pula ya membaca Al-Quran untuk dikirimkan ya kepada orang yang sudah meninggal dunia ini tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam padahal beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah petunjuk beliau adalah sebaik-baik petunjuk sebagaimana dalam sebuah hadis mukhairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk siapa? petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengatakan wa in tuti'uhu tahtadu. Dan apabila kalian mentaati dia maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Ini menunjukkan bahasanya orang yang ingin mendapatkan petunjuk maka adalah dia berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau juga mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnah para khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku kemudian beliau mengatakan addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian menggigit sunnahku tersebut dengan gigi geraham kalian. Nah, kalau kita ingin menggigit sesuatu dengan kuat, maka kita gigit dengan gigi geraham. Beliau mengatakan, Abdu alaiha bin nawajid. Tidaklah kalian ya menggigit sunnahku tersebut dengan gigi geraham kalian. Yang menunjukkan tentang pentingnya dan wajibnya kita berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW dalam segala perkara di dalam agama kita. Baik di dalam masalah akidah ya baik di dalam masalah ibadah, baik di dalam masalah muamalah. Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Dan Allah mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Ya sungguh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Uswah hasanah, yaitu teladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yardullah wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran teladan yang baik bagi orang yang mengharap Allah dan juga hari akhir. Jadi barang siapa yang ingin bertemu Allah dalam keadaan baik, ingin datang di hari kiamat dalam keadaan baik, maka adalah dia meniru siapa? Meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini adalah ciri orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Dan juga orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Dan Allah Allah Subhanahu wa taala mengatakan Qul in kuntum Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah seandainya kalian benar cinta kepada Allah, maka dalam kalian mengikuti aku. Mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan amalan seperti ini. Itu yang dinamakan dengan yasinan atau dinamakan dengan tahlilan, ya yang beliau lakukan sederhana. Ya, pertama beliau ya memandikan sesuai dengan syariat. Kemudian mengkafani sesuai dengan syariat. Kemudian menyolatkan. Kemudian setelah itu menguburkan ya sesuai dengan syariat. Dikuburkan, ya kemudian ditinggikan tanahnya setinggi satu jengkal, kemudian ditaruh batu di arah kepala. Kemudian setelah itu beliau mendoakan yang mendoakan supaya Allah mengampuni orang yang dikuburkan tersebut dan supaya dia ditetapkan di dalam menjawab apa pertanyaan malaikat itu saja yang beliau yang beliau lakukan kemudian setelah itu kalau ada yang ingin takziah ya silahkan takziah ketika bertemu dengan keluarga mayit ya kalau ketemu di jalan maka takziah di jalan kalau ketemu pas di kuburan maka bertakziah di kuburan apa yang dimaksud dengan takziah yang mendoakan dengan kebaikan demikian pula yang menghibur dia dengan ucapan-ucapan yang baik ini namanya takziah yang menghibur orang yang ditinggal atau dia datang ke rumah silakan ya silakan datang ke rumah dan mendoakan dan juga menghibur dia kalau ahlul mayyit atau keluarga ingin dia memberikan hidangan karena memang ada tamu silakan karena memang ini keumuman hadis kita diperintahkan untuk menghormati tamu kalau ada tamu yang ingin takziah kemudian kita yang memberikan minuman ini perkara yang ma'ruf tidak masalah. Tapi yang dilarang adalah sengaja membuat acara ya di waktu tertentu mengundang pada waktu tertentu ya kemudian ya bersama-sama melakukan ritual tertentu maka ini tidak benar ya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.